berdoa witir maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi ilmatan barakallahu fikum قال قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ويسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ثم يسلم فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين وهو قاعد فتلك عند عشر ركعة فلما سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم أرسله اللحم أوتر بسبعين وصنع في الركعتين وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله باء ثلاث ركعات يفصل بين الشفع والوتر بتسليم ولا يجعله كالنظيف عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان او غيره على احدى عشرة ركعة يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنه وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنه وطولهن ثم يصلي ثلاثة متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي Karena kau berkatain alatain ya kalau yudiru ba'dahuma sabih salat karamla wa qul ya ayyuhal kafirun la yaqra'u fi mithli yaqul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas hadis hasan hadis marwah qala qala kana rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu pada syafa'i wa idri bi taslimah yasir wa yusunaha hadis hasan hadis yang terkandung Nabi sallallahu alaihi wasallam ولا ولا ولا يجعل ولا تسعوا ولا تشبهوا القدر بصلاه القدر قال المؤلف حفظه الله تعالى شروط الثاني شروط الفيها شروط الاول شروط الفيها النية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته لبنت فما كانت هجرته لبنت يصيبها أو امرأة يتزوجها وهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر حديث صحيح بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني شروط صلاة التراويح الأول شروط شروط صلاة الوجوب الباب الشرط الشرط الأول الشرط الأول من شروط الوجوب الإسلام قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم من نفقاتهم إلا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اهتزت به الريح في يوم عاتب لا يقدر على لا يقدر مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال الله تعالى لئن أشركت ليهبط ليهبطن عملك وقال الله تعالى ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون وقال وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وقال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم الباب الثاني والثالث العقل والبلوغ أنا أن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن الثالث عن الثالث عن الثالث عن الناعم حتى يستيقظ حتى يستيقظ عن عن الصابر حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو أو يوقي حسن قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه الا جوع كما قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وعن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف في بيتي وكانت المرأة تطوف في بيتي وهي عدوانة فتقول من يعيرني صفافا فتجعله على فرقها وتقول اليوم اليوم اليوم كله اليوم يبدو كله بعضه وكله وكله كما بدا ما تحفظ اضربك بعدين تأتي بحديث قصير قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف وتطوف بالبيت وهي عريانة عريانة ثم كانت فتقول من يعارضني كسوة على فرجها فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما فما بدا منه ولا فلا فما أضله فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد قال حدثنا الله تعالى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم Bismillah. Masih berhubungan dengan pelajaran di waktu duhur. Telah kita bahas tentang permasalahan apakah kita mengangkat tangan di saat kunutul witr. Telah terjadi dua pendapat di kalangan para ulama dalam khilaf. Yang pertama mengatakan mengangkat dan ini madhab Imam Asyafi'i. Ah, Imam Ahmad. Juga Ishaq Ibn Rahawih. Dan yang kedua adalah madhab dari Imam Malik dan dia madhab dari mutaqaddimin seperti Az-Zuhri, Al-Auza'i, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib dan sebagainya. Kemudian telah kita rojehkan bahwa yang rojeh tidak mengangkat tangan dan pendalilannya hadis Anas yang mutafakun alaih. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam layar yarfa'u min syai'in minad du'a kecuali sholat istisqa. Maka di dalam hadis ini jelas. Nabi tidak pernah mengangkat di dalam sholat yang ada doanya. Dan sholat yang ada doa itu ada di sholat istisqa. Mengangkat tangan dan Nabi mengangkatnya. Maka selain itu tidak mengangkat. Ini wajah pendalilan. Karena syai'in disebutkan la yarfa'u min syai'in syai'in nakirah. Dia datang di siap nafi. layar faula la nafiyah. Maka bersifat umum sehingga tidak mengangkat dalam keadaan apapun kecuali sholat istisqa. Ini wajah pendalilan yang dijadikan pendalilan oleh para ulama. Tinggal permasalahan adalah permasalahan di sana masih ada hadis-hadis yang lain. Maka bagaimana untuk menjawab dari pendalilan mereka? Pertama, mereka beristidlal dari kelompok Imam Ahmad dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a hatta yura bayadi ibtihi. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Anas aku melihat Nabi mengangkat kedua tangannya di dalam doa sampai terlihat putihnya ketiaknya. Maka dijawab hadis ini hadis yang muhtasor, yang singkat. Karena telah datang di hadis yang lafadznya mutafakun alaih lebih panjang, justru yang diinginkan mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya dari ketiak, sholat istisqa bukan sholat witr. Maka jawaban kita kepada kelompok yang mengatakan mengangkat kedua tangan beristidlal dengan riwayat Muslim berkata Anas aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat kedua tangannya di waktu sholat jawabnya ini di sholat al-istisqa seperti di beberapa riwayat yang mutafakun alaih disebutkan dijelaskan di sholat istisqa maka pendalilan mereka dengan hadis yang singkat sehingga terpersepsi bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya tanpa diberikan penjelasan yang panjang, maka dikatakan itu di sholat istisqa. Maka pendalilan mereka dengan hadis Anas bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat dari ketiaknya yang putih, dijawabnya itu dijelaskan di riwayat yang mutafakun alaih telah kita lewati itu di sholat istisqa bukan di kunutul witr. Maka periwayatan yang menyeluruh itu lebih didahulukan daripada periwayatan yang muhtasoroh. Hadis-hadis yang ringkas itu dibawa kepada hadis-hadis yang bersifat lebih menjelaskan dan mendetail. Kemudian mereka beristidlal juga dengan hadis pendalilan yang kedua, hadis Anas. Bahwa Anas Ibnu Malik tentang kisah Al-Qura lahum tentang kisah Nabi diminta untuk membawa orang-orang mengajari suatu kaum maka di saat dipilih oleh Nabi dari para pemuda yang hafal Quran setelah sampai kepada mereka malah dibunuh maka sampai kepada Nabi maka berkata Anas, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama salatal ghadah rafa'a yadayhi yad'u alaihim yakni alaladhi qataluhum. Bahwa Nabi melaksanakan mengangkat kedua tangan dalam keadaan berdoa atas mereka. Maka di sini pendalilannya bahwa kalimat mengangkat kedua tangan itu riwayat yang syad. Ini jawabannya. Dan yang kedua, ini kisahnya di kunut nazilah, bukan di kunut witr. Karena kisahnya disebutkan juga tadi, kisah Nabi mengutus para hufad Al-Quran, kemudian dibunuh oleh orang-orang musyrik, maka Nabi mendoakan keburukan kepada mereka selama di riwayat 30 hari, di riwayat 40 hari. Namun di sini pun tidak ada lafad mengangkat kedua tangan yang sahih. Maka mengangkat kedua tangan hukumnya di sini adalah syad Maka di riwayat yang mutafakun alaih tidak disebutkan mengangkat tangan. Dan tidak bisa dijadikan pendalilan di sini mengangkat tangan ini untuk menjadikan pendalilan di sholat witr. Kisahnya lain. Maka ini jawaban kepada pendalilan yang kedua Kemudian datang pendalilan yang ketiga dari Abi Hurairah di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Abu Hurairah ini ma'ruf di Arba'in An-Nawawiyah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba wa innallaha al mu'minin bima amara bihi al mursalin Faqala ya ayyuhar rasul kulu minat wa malu salihah inni bima ta'maluna alim. Kemudian disebutkan suma dzakara rajulun yutilu safar as'ata akbara yamudu yadaihi ila sama ya rab ya rab wa mar'amuhu haram wa masrabuhu haram wa malbasuhu haram gudiya bil haram fa anna yustajabu lidalik Beristidlal yang ketiga dengan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang mana wajah pendalilannya tentang seseorang yang musafir dan doa orang yang musafir adalah doa yang mustajab seperti di dalam hadis yang telah kita lalui di pelajaran siang bahwa salah satu laturat dakwatuhum tiga perkara yang tidak akan pernah ditolak doanya. Pertama apa? Ingat dakwatul saim, dakwatul musafir dan dakwatu al-walid liwaladih. Doa orang tua kepada anaknya, doa musafir dan doa orang yang berpuasa. Maka di sini yang menjadi syahid doa musafir itu mustajab. Dan di dalam hadis ini disebutkan orang yang musafir ini disebutkan yutilus safar. Dalam keadaan safar yang panjang, as'ata akbarok. Maka rambutnya sudah menggimbal karena debu dan abbaro dan dia sudah penuh dengan debu karena perjalanan yang panjang yamuddu yadaihi ila sama ini wajah pendarilan mereka di mana orang yang musafir ini mengangkat kedua tangan dan meminta kepada Allah di dalam doanya ya rob ya rob mengangkat kedua tangan dijadikan oleh pendapat yang mengatakan mengangkat tangan di dalam sholat witir beristidlal dengan hadis ini. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya hadis ini sahih. Namun tidak masuk kepada pendalilan yang benar. Dikatakan hadisnya sahih tetapi tidak sahih. Makna tidak sahih tidak jelas. Kenapa? Karena permasalahan mengangkat kedua tangan di kunut al-witr itu di dalam sholat. Maka di dalam sholat, di saat kita sedang sholat, tidak boleh kita melaksanakan amalan-amalan kecuali yang ada syariatnya. Maka di hadis Anas dicukupkan dengan dulu Nabi tidak pernah di dalam sholatnya itu mengangkat kedua tangan kecuali sholat istisqa saja. Maka sholat witir di dalam sholat tidak mengangkat tangan. Lalu hadis Muslim di sini seorang musafir mengangkat kedua tangan dijawab hadisnya sahih namun kisahnya tidak nyambung. Kenapa? Karena mereka ingin membantah pendapat kita dengan mengatakan lihat hadis ini Orang musafir ini mengangkat kedua tangan dijawab mengangkat kedua tangan naam sebab dari doa namun di luar sholat. Adapun di dalam sholat seperti di dalam sholat kunutul witr di dalam sholat setelah ruku ataupun sebelum ruku yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu tempatnya kunutul witr di dalam sholat sebelum ataupun setelah ruku maka tidak sama dengan doa di luar. Adapun kalau doa di luar maka sangat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan di luar sholat. Dalilnya hadis Abi Hurairah ini. Maka hadis Abi Hurairah kita katakan dalilnya sahih tetapi tidak jelas karena yang diinginkan mengangkat doa di sini di luar sholat. Kalau doa di luar sholat memang kita lebih baik mengangkat kedua tangan. Sama seperti hadis yang akan datang dari Salman juga Disebutkan di hadis Salman dan hadis ini sahih berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Inna Robbakum tabaraka wa taala Hayyun Karim yastahi min indihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma safra. Bahwa sungguhnya Rob kalian itu wa ta'ala sangat mulia dan sangat malu di mana dia malu di saat seorang hamba berdoa dan mengangkat kedua tangan kepadanya. Agar Allah itu menjawabnya sehingga di saat diturunkan tangannya Allah mengabulkan doanya. Dari sini maknanya jika kita berdoa maka kita mengangkat kedua tangan itu lebih baik. Karena mengangkat kedua tangan sebab diijabahi doa. Karena di hadis ini Allah itu Hayun Karim. Allah itu sangat malu dan sangat pemurah. Jika seorang hamba berdoa dan mengangkat kedua tangannya, Allah merasa malu untuk jika turun tangannya dia tidak mengijabahi. Maka malu Allah sehingga Allah akan mengijabahinya. Itu makna hadis ini. Hadis ini datang dari berbagai jalan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka dijadikan oleh mereka membantah pendapat kita. Maka nyambung atau tidak? Jawabnya hadis ini sahih. Dan kita katakan mengangkat doa bagus. Diijabahi doa dari hadis ini. Sebab diijabahi doa. Namun tidak nyambung dengan perkara doa di dalam sholat. Maka untuk permasalahan doa di dalam sholat seperti doa kunut twitter di dalam sholat tidak nyambung dengan perkara-perkara di luar sholat. Maka hadis yang musafir tadi tidak nyambung meskipun sahih. Dan hadis Salman ini pun yang sahih. Bahkan jelas Allah itu akan malu dan akan menjawab jika kita mengangkat. Namun ini di luar sholat. Sehingga jika kita berdoa seperti ikhwah di sini yang berpuasa sekarang nanti berbuka. Menunggu azan maghrib berdoa. Angkatlah kedua tangan. Allah mudahkan urusan dakwah kita. Allah mudahkan urusan pembangunan masjid. Allah mudahkan segala perkara-perkara yang berhubungan dengan menuntut ilmu dan berdakwah Berdoa dengan mengangkat tangan karena Allah itu malu dan akan malu di saat hambanya menurunkan tangan dari atas ke bawah dan Allah belum menjawabnya. Maka hadis ini hadis yang sahih. Namun jawabannya dua hadis tadi, hadis Muslim tentang orang yang safar yang panjang dan hadis Salman tentang mengangkat kedua tangan, keduanya pendalilannya mengangkat kedua tangan maka ini tidak nyambung karena permasalahan di sini doa witer di dalam sholat dan dua hadis tadi adalah mengangkat tangan disunahkan di luar sholat sehingga tidak nyambung. Kemudian beristidlal juga dengan hadis Ibnu Abbas dan sekarang mulai mereka beristidlal dengan hadis-hadis maukuf bukan ucapan Nabi tetapi maukuf ucapan dan perbuatan sahabat. Pertama datang dari Ibnu Abbas anahu salat. Faqanata bihim fil fajr bil Basrah. Farafa ayadaihi hatta madda dab'aihi. Dab'aihi. Bahwa Ibnu Abbas menjadi imam dan melaksanakan kunut di salat fajr di Basrah, di Irak dan mengangkat kedua tangannya sampai ke atas maka hadis ini sanadnya sahih. Namun hadis ini adalah kisahnya di kunut an-nazilah. Di saat sedang sholat fajar di kunut an-nazilah. Maka kunut an-nazilah kita mendoakan orang-orang kafir keburukan. Itu disyariatkan bukan di doa tertentu, di sholat tertentu. Tetapi dia kunut nazilah di sholawat al-khams. Bisa fajar, bisa duhur, bisa maghrib, bisa isya. Maka di sini hadis ini sahih namun yang diinginkan di kunut an-nazilah bukan di kunut al-witr. Dan ini juga jika sahih dia juga adalah ucapan sahabat. Adapun pendalilan kita tidak mengangkat ucapan Nabi. Hadis Anas yang mutafakun alaih. Bahwa Nabi la yarfa'u min syai'in min du'aihi. Nabi tidak mengangkat kedua tangannya di dalam doa salat kecuali salat istisqa. Maka ucapan Nabi lebih kita ikuti misalnya jika ucapan Ibnu Abbas dilaksanakan di kunutul witr. Namun yang rojeh bukan di kunutul witr karena disebutkan kunut al-fajr. Berarti kalau kunutul witr sebelum fajr, Di sini di saat sholat fajr menandakan kunut nazilah, bukan kunutul witr. Kemudian beristidlal juga dengan perbuatan Umar, maukuf juga, bukan dari hadis. Dari Abi Usman meriwayatkan dulu Umar yaqnutu Tubina ba'da ruku wa yarfa yadayhi hatta yabdu daba'ahu wa yusma' sautahu min wara'il masjid bahwa pernah Umar mengangkat kedua tangan di dalam salatnya di saat setelah ruku sampai terlihat tangannya terangkat dan suaranya keras dalam melaksanakan doa. Di sini disebutkan yang menjadi poin pendalilan bagi mereka yarfa yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Namun hadis yang datang dari Umar ini adalah hadis yang dhaif. Untuk pentahrijannya nanti akan kita berikan. Di sini kita memperingkas karena kita butuh sesuatu juga dengan pengurus. Dan Datang juga riwayat yang lain dari Al-Aswad dari Abdullah bin Mas'ud. Sekarang dari Ibnu Mas'ud, kalau tadi dari Umar, sekarang dari Ibnu Mas'ud. Anahu yarfa yadaihi fil kunut ila sadrihi. Bahwa Ibnu Mas'ud melaksanakan doa kunut dan dia mengangkat sampai kepada dadanya. Mengangkat kedua tangan sampai kepada dada. Ini pun asar Ibnu Mas'ud, asar yang doif. Maka dari sini kita telah menjawab bantahan kepada kelompok yang beristidlal dengan mengangkat kedua tangan yang mana kalau kita rujuk istidlal mereka datang dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak jelas dan datang dengan hadis-hadis yang jelas tetapi do'i. diistilahkan dengan istilah fukoha, adilatuhum sah, adilatuhum sahihah Dalil-dalil mereka sahih di riwayat Muslim dan derajatnya sahih dan Salman mengangkat tangan namun tidak sorry, tidak jelas kapan mengangkat tangannya. Di sholat apa? Sholat witir ataupun bahkan di luar sholat, bukan di dalam sholat. Tidak jelas. Ataupun beristidlal dengan hadithun sorry. Seperti di beberapa riwayat dari Ibnu Mas'ud tadi, bahwa dia mengangkat kedua tangan, fil kunut. Bisa jadi kunut witir. Karena disebutkan kunut. Dan kunut ada witer dan ada nazilah. Namun tidak diketahui di sini sanadnya kecuali sanadnya baik. Maka kita katakan pendalilan mereka ima dengan hadis sahih tetapi ghairu sharih maknanya hadis-hadisnya tidak jelas ataupun beristidlal dengan hadis yang lafadznya jelas tetapi dhaif maka yang rajih adalah tidak mengangkat kedua tangan dan ini adalah madhab dari Al Hasan Al Basri, Sa'id Ibnul Musayyib, Imam Az-Zuhri, Al Auza'i dan Imam Malik dan di zaman sekarang dari muasirin yang mempertegas perkara ini Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i juga yang mana dia mengatakan tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat kunut fitr karena hadis-hadisnya dhaif. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmi